Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang dan Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita di atas Islam dan sunnah hingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk satu tujuan yang sama yaitu menuntut ilmu syar'i. I. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita di atas agama yang lurus ini, yang telah memperkenalkan kepada kita semua kebaikan yang kita kenali pada hari ini, yang kita ikuti dan dan kita amalkan pada hari ini. Itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yaitu mengutus nabinya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Eh, pada malam ini kita akan membicarakan tentang masalah akhlak, adab. Pembicaraan tentang adab dan akhlak adalah pembicaraan yang tidak ada habisnya. Selama kita masih berada di atas muka bumi ini, pembahasan tentang adab dan akhlak akan tetap selalu dibutuhkan oleh umat manusia seperti yang dituturkan oleh Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya selama 20 tahun para salaf dahulu mempelajari adab baru kemudian mereka mempelajari al-ilmu coba lihat penuturan dari imam yang mulia ini dari 50 tahun perjalanan beliau menuntut ilmu lebih dari separuhnya beliau gunakan untuk mempelajari adab bahkan mereka mempelajari adab terlebih dulu ya baru mereka mempelajari ilmu artinya mereka sejak kecil terdidik dan terbina di atas akhlak yang mulia ya terdidik dan terbina di atas akhlak yang mulia Hingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi orang-orang yang memiliki adab yang mulia, siap untuk menerima ilmu. Orang-orang yang tidak pernah mencicipi pelajaran adab semasa kecilnya, dia terkesan tidak akan siap untuk menerima ilmu. Ya tidak tidak siap untuk menerima ilmu ilmu yang dituntutnya bukan menambah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menambah ketawaduan dirinya tapi justru menambah kesombongannya maka kalau kita lihat sekarang ini ketidakseimbangan antara mempelajari adab dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya menimbulkan ketimpangan-ketimpangan di dalam amal perilaku keseharian Hingga pernah ataupun sering dikeluhkan oleh sebahagian orang, si fulan makin lama ngaji makin buruk akhlaknya. Makin sombong, makin angkuh, makin takabur. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan dia melalaikan pelajaran-pelajaran adab atau meremehkannya. Sehingga kita lihat ilmu tidak justru membuat dirinya bertambah tawadhu malah membuatnya bertambah sombong ilmunya tidak seperti ilmu padi makin berisi makin merunduk tetapi dia seperti tong kosong nyaring bunyinya besar tapi tidak berisi suaranya saja yang besar nah seperti itu kita lihat fenomena yang terjadi pada hari ini. Sebahagian orang yang mengabaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab. Kita lihat ilmunya tidak membawa keberkahan bagi pemiliknya. Ilmunya tidak membawa keberkahan bagi pemiliknya. Ilmu tidak membuat dia bertambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tawaduk kepada sesama. Malah semakin ya dia sombong kepada Allah, takabur kepada sesama. Maka dari itu kita tidak boleh mengabaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab. Ya, kita tidak boleh mengabaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna al-il'a al-ahda al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma bahwa para salaf dahulu mereka mempelajari al-hadiyu yaitu adab sebagaimana mereka mempelajari al-ilmu. Ya, jadi mereka tidak meremehkan sedikit pun pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab. Demikian pula pembahasan kita pada hari ini berkaitan tentang adab. Kita lihat ikhwanifiddin ya ketika seseorang mengenal hidayah kepada manhaj salaf dia menjadi seorang salafi, menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Kita lihat akidahnya berubah. Keyakinannya berubah. Kalau dulu dia itu tidak mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia mengenal manhaj salaf, dia menjadi seorang yang mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia sudah mengenal, mulai mengenal tauhid asma dan sifat. Demikian pula tauhid uluhiyahnya. Kalau dahulu dia sering datang ke dukun ataupun dia masih mempercayai hal-hal yang berbau tatayur. Nah, setelah dia mengenal manhaj salaf itu berubah. Keyakinan itu berubah. Demikian pula ibadahnya, ibadahnya berubah. Kalau dulu ibadahnya penuh dengan bid'ah, maka setelah dia mengenal sunnah berubah menjadi sunnah ya salatnya sunnah puasanya sunnah sesuai dengan sunnah demikian juga penampilannya berubah ya kalau dulu dia cukur jenggot maka setelah dia mengenal salaf ya jenggot sudah memenuhi dagunya kalau dahulu celananya isbal setelah dia mengenal manhaj salaf celananya naik kan begitu ya nah semuanya berubah ya hanya satu yang mungkin agak terlambat berubah ya dan mungkin juga tidak berubah-berubah yaitu akhlaknya akhlaklah yang paling akhir berubah pada diri seseorang ya meskipun dia sudah mengenal manhaj salaf semuanya sudah berubah tapi belum tentu akhlaknya dapat berubah ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an bukan berarti akhlak tidak dapat dirubah akhlak dapat dirubah sebagaimana yang ya kita ketahui ya bahwa binatang buas saja itu dapat berubah. Yang sebenar yang sebelumnya dia memiliki karakter liar, buas, ganas. Setelah dilatih dia berubah. Ya, dia menjadi jinak. Ya seperti halnya eh, kita lihat eh, binatang-binatang uh, sirkus. Pernah lihat binatang sirkus? Ya, singa ataupun harimau ya atau gajah yang liar, ya harimau yang buas berubah menjadi jina. Bagaimana itu dapat berubah? Dengan apa? Dengan latihan. Ya, jadi akhlak itu dapat berubah. Akhlak dapat dirubah. Walaupun ini memerlukan perjuangan yang berat, bahkan amat berat. Merubah kebiasaan itu berat. Di sana ada namanya tabiat dan kebiasaan. Ya, tabiat dan kebiasaan. Sebagaimana dikatakan bahwa seorang itu tumbuh besar menurut kebiasaan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Ya, dan ini dalam hal ini pengaruh lingkungan sangat besar. Ya, atas e, perilaku dan tabiat seseorang. Ya, maka ikhwan fillah coba lihat orang-orang yang terbina, terdidik di tengah-tengah keluarga yang tidak menekankan pendidikan akhlak. Ya, kita lihat bagaimana generasi-generasi yang keluar dari keluarga tersebut, ya, yang muncul dan lahir dari keluarga tersebut, ya, tentunya sangat jauh dari akhlak yang mulia. Ikhwani wa Maka kalau ada yang bertanya, ya, apakah akhlak bisa berubah? Ya maka jawabannya adalah dapat. Ya, akhlak dapat dirubah. Akhlak bisa berubah. Sebagian orang memiliki perangai kurang terpuji misalnya. Tutur katanya kasar. Ya, mudah emosi. Tidak dapat menahan emosinya, temperamental. Mudah berkata bohong. Ya, gemar menyebarkan ribah dan namimah menggunjing dan lain sebagainya. Nah, ketika berusaha untuk diluruskan dan diingatkan dengan serta merta ia menjawab, "Memang seperti inilah sifatku. Seperti inilah karakterku, tabiatku. Mau bagaimana lagi?" katanya. Artinya dia merasa e, tidak ada kesempatan dan tidak ada peluang baginya untuk merubah tabiatnya. Tidak ada E, kesempatan baginya untuk merubah sifat-sifatnya. Nah, dengan jawaban seperti itu seakan-akan ia mengatakan bahwa akhlak adalah sesuatu yang sudah baku dan memiliki harga mati tidak dapat dirubah-rubah lagi. Selanjutnya ia, e, ia jadikan itu sebagai dalih untuk menutupi segala kekurangan dan keburukan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu dalam hal ini ada satu masalah yang perlu kita ketahui jawabannya. Yaitu apakah akhlak dapat dirubah? Satu pendapat mengatakan bahwa akhlak adalah sesuatu yang konstan tidak mungkin berubah pada diri seseorang. Karena akhlak adalah suatu tabiat yang telah dikodratkan dan menjadi fitrah bagi seseorang. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akhlak mungkin untuk dirubah, mungkin untuk berubah. Dan pendapat inilah yang lebih tepat sebagaimana yang telah ya kita ketahui bersama bahwa akhlak itu ada dua macam. Akhlak ada dua macam. Ada akhlak yang bersifat kodrati, fitrah dan tabiat dasar, yaitu sesuatu yang sudah Allah tanamkan dan tetapkan pada diri seseorang. Seperti yang Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya katakan kepada uh, Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu ya Nabi berkata kepadanya inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah yaitu al-hilmu wal anat hilmu yaitu kesantunan, kesabaran dan al-anat yaitu ketelitian. Teliti ya, hati-hati. Al-anat. Nah, itu adalah sifat yang kamu miliki yang Allah Subhanahu wa taala menyintai kedua sifat itu pada dirimu. Maka Asad Abdul Qais bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah sifat kedua sifat itu merupakan tabiatku sejak aku diciptakan ataukah Allah Subhanahu wa taala membentukku seperti itu, yaitu berproses?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjawab, "Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membentuk watakmu sedemikian rupa." Artinya ini adalah suatu sifat kodrati yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri Al-Asyaj Abdul Qais dua sifat ini yaitu e, santun dan teliti. Maka Asyad pun berkata, Asyad Abdul Qais berkata, berdoa, segala puji bagi Allah yang telah membentukku dengan dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Syekh bin Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian akhlak merupakan tabiat dan sebahagian akhlak yang lain merupakan hasil latihan dan pembiasaan diri. Ya, akhlak yang merupakan tabiat itu lebih baik daripada akhlak yang merupakan hasil latihan. Sebab apabila akhlak telah menjadi tabiat seseorang, maka akhlak itu akan menjadi pembawaan dan perangai baginya, susah untuk dipisahkan darinya. Ya sebagian orang ada kita lihat memang santun dia, Berkata kasar pun nggak bisa, dipaksa untuk kasar pun nggak bisa. Ada sebagian orang susah marah, tidak gampang marah. Dipaksa marah pun nggak bisa marah dia. Nah ada sebagian orang nggak ada sebab-sebab marah pun dia marah-marah. Padahal nggak ada sebab untuk marah. Ya nggak ada sebab untuk berkata kasar, dia berkata kasar. Sebagian orang memang terdidik, memang sudah punya tabiat. Ya tidak suka berbohong, jujur. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan punya tabiat ini tabiat kodrati ini. Jujur, dia nggak bisa bohong. Nah, ada sebagian orang ya mencari-cari untuk untuk berbohong. Padahal tidak ada tidak ada dorongan atau tidak ada alasan, tidak ada sebab yang mengharuskannya untuk berbohong. Tapi demikianlah karena ini sifatnya dia berbohong. Sebagian orang suka menipu dan menyakiti orang lain. Ya, tegaan orangnya. Ya tega untuk menyakiti orang lain, menipu orang lain, mendolimi orang lain, Gak ada, nggak seperti nggak ada perasaan bersalah. Ada seperti itu. Nah sebagian orang lain ada yang tidak tegaan orangnya, ya tidak tegaan. Ya nggak sampai hati gitu, nggak sampai hatian gitu untuk mendolimi atau menipu, mencurangi orang lain, nah seperti itu. Nah demikian. Ini namanya akhlak kodrati. Nah di sana ada akhlak yang merupakan hasil latihan, namanya akhlak iktisabi hasil latihan ya yang diupayakan berproses misalnya seseorang punya tabiat temperamental maka dia berusaha untuk apa untuk melawan melatih dirinya untuk menghilangkan sifat ini ya hingga menjadi seorang yang sabar ya dan tidak mudah marah ada sebagian orang yang suka berkata kasar ya kata-katanya kasar mungkin dia dari daerah tertentu yang Kata-katanya memang kasar seperti orang Batak misalnya kan begitu ya. Keras dan ceplos ceplos kan begitu ya. BTL, Batak tembak langsung. Nah, kemudian dia ingin merubah. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Ya, tabiat-tabiat kodrati seperti ini dapat dirubah. Tabiat-tabiat kodrati yang buruk seperti ini dapat dirubah. Nah, maka kita dapati ini orang Batak tapi halusnya minta ampun kan begitu ya. Nah, mungkin hasil latihan. Nah, demikian. Dengan latihan seseorang itu dapat ya meraih akhlak yang terpuji. Ya dapat meraih akhlak yang terpuji. Ya maka kita lihat ya para sahabat ya, radhiyallahu anhum jami'an ya sebelum mereka mengenal Islam bagaimana akhlak mereka, ya bagaimana sikap mereka, sifat mereka ya ya temperamental kan begitu ya. ya hanya karena sebab yang sedikit mereka saling berperang satu kampung satu sama lainnya ya mudah menumpahkan darah Nah setelah mereka mengenal Islam dan dipersaudarakan dengan tali Islam, jadilah mereka orang-orang yang bersaudara, saling melindungi dan saling eh, membela antara sesama saudara-saudaranya. Nah demikian, berubah semuanya. Nah ini tentunya dengan eh, latihan-latihan, uh, ya proses Ikhwanifiddin, A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah maka kalau dikatakan bahwa apakah ahlak itu dapat dirubah, maka jawabnya adalah mungkin untuk dirubah. Dan inilah pendapat yang paling tepat. Ya, inilah pendapat yang paling tepat. Nah, seandainya ikhwani akhlak tidak dapat dirubah, maka wasiat, nasihat dan pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran tentang adab tentunya tidak ada gunanya. Ya tidak ada gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Dan tidak ada uh, tidak ada maknanya Nabi mengatakan ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena akhlak itu konstan tidak dapat dirubah. Ya tentunya ini dapat dirubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an qad aflah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya untuk meraih ya adab yang mulia. Ya, pensucian jiwa itu tujuannya adalah untuk melahirkan perilaku yang mulia. Ya, karena tentunya tidak ada maknanya batinnya bersih tapi apa perbuatannya kotor. Ini artinya apa? Batinnya belum bersih. Nah, kalau orang ya melakukan proses tazkiyatun nufus, tazkiyatun nufus tapi tidak nampak pada perilaku dan akhlaknya, ini artinya nufusnya itu masih kotor. Belum kunjung bersih. Nah, akan nampak bersihnya itu dari mana? ya dari akhlak dan perilakunya. Ibarat penyaringan air, ya, kalau belum dapat diminum artinya saringannya itu belum belum benar, belum bersih dia. Nah, sudah dapat diminum, dinikmati, nah ini baru ini baru penyaringannya bersih. Ya, saringannya ini baru benar, ya. Ya, dia membersihkan dan menapis air itu hingga menjadi air yang layak untuk diminum. Nah demikian juga pelajaran-pelajaran tentang tazkiyatun nufus semua itu mengacu dan mengarah kepada adab yang mulia. Maka tidak berlebihan kalau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya yaitu Al-Muwaffiqat bahwa syariat Islam ini seluruhnya ya, mulai dari awal sampai akhir ya, mulai dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan akidah, muamalah, akhlak, a -a, ibadah maupun yang lainnya hudud maupun yang lainnya itu semuanya mengacu agar manusia memiliki adab yang mulia. Ya sebagai contoh kita katakan uh, iman selalu di, di, di, di, disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilu as-salihat, iman dan amal saleh. Nabi saw. juga mengaitkan antara kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia, ya. Akmalul mu'mina imanan ahasinuhum ahasinuhum akhlakon. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Antara akhlak dan iman itu adalah satu hal yang berbanding lurus. Ya, semakin tinggi akhlak seseorang ini menunjukkan tinggi juga keimanannya. Ya, semakin tinggi iman seseorang eh, seharusnya konsekuensinya adalah dia memiliki akhlak yang yang mulia. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga ibadah-ibadah di dalam Islam. Ya, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya itu um, uh, uh, salah satu tujuan dan hikmahnya adalah agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Misalnya salat tanha anil fahsyai wal wal munkar, maka orang yang benar salatnya tercegahlah dirinya dari perbuatan keji dan munkar Puasa, untuk apa puasa? La'allakum tatakun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu bukanlah menahan diri dari makan dan minum saja, akan tapi menahan apa? Ya menahan dirinya dari perbuatan jahil, dari perkataan dusta dan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya demikian juga zakat, ya untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta, hingga kita menjadi orang yang beradab baik itu ketika kita mencari harta maupun ketika kita mengeluarkannya nah ini faedah dan hikmah dari zakat demikian juga haji dan ibadah-ibadah lainnya itu mengacu dan mengarahkan kita kepada akhlak yang mulia demikian juga hudud Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum-hukum hudud agar manusia dapat menempa dirinya ya, menempa mentalnya menjadi orang yang berakhlak mulia Demikian ikhwan fillah azan Allah dan mencegah mereka dari akhlak-akhlak yang tercela ya dan tidak terpuji. Nah, demikian ya. Jadi uh, jelaslah bahwa eh, pelajaran-pelajaran yang bercerita tentang adab tentunya ini semuanya adalah agar manusia dapat merubah akhlak mereka ya merubah akhlak mereka Ya, tidak diragukan lagi sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah, fitrah tauhid. Ya, fitrah tauhid dan ya di atas uh, tabiat yang lurus. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis hadis qudsi yang sahih, ya inni khalaqtu ibadi hunafa Fa'atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Ya sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa hanif, lurus. Fitrahnya lurus. Anak itu kalau dibiarkan dia, ya maka dia memiliki tabiat yang lurus, enggak mau berbohong, enggak mau dia apa namanya, me, e, me, mendalimi temannya dan lain sebagainya. Ya, dia punya tabiat yang lurus. Ya, nah fa'atathum syayatin, lalu datanglah setan-setan kepada mereka ya lalu menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan coba lihat semenjak bayi itu lahir ke bumi, yaitu ke atas, ke atas muka bumi ini, ke dunia ini, itu setan sudah mengganggunya dengan menusuknya hingga bayi itu menangis. Dan setan terus mengganggunya dan mempengaruhinya. Nah, belum lagi lingkungan ya eh, yang terdekat bagi seorang seorang anak yaitu ayah dan ibunya. Ya, turut mewarnai perkembangan akhlak anak ini. Ya hingga sedikit demi sedikit berubahlah tabiat-tabiat yang lurus itu menjadi menyimpang. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ya diri manusia ini, jiwa manusia ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ya innan nafsal la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu, hawa nafsu manusia selalu mengajak mereka untuk berbuat yang su, yang buruk perlu di dibersihkan. Ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menahan dirinya dari hawa nafsu, hawa nafsu yang senantiasa mendorongnya untuk berbuat buruk, berakhlak buruk. Ya, maka tempat tinggalnya adalah ya uh, jannah al-ma'wa. Nah, demikian ya hadirin yang berbahagia. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk ya membersihkan dan meluruskan adab kita, akhlak kita. Melatih diri. Kalau kita misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti yang kita sebutkan tadi, maka latihlah diri. Melatih diri. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Demikian juga sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Menjadda wajada. Menjahada fina lanahdiannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat apa yang dicita-citakannya. Dan barang siapa yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami untuk menempuh kebaikan, maka kami akan ya beri dia petunjuk kepada jalan kami. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk meraih apa yang dia inginkan. Nah demikian pula kita, ya kita tidak akan dapat merubah akhlak kita jika kita sendiri tidak punya keinginan untuk merubahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah ya satu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Nah, kita tidak akan merubah-rubah kalau kita tidak ya dari dalam kita, dari dalam diri kita, ya dari diri kita sendiri tidak ya, tidak ada keinginan untuk merubahnya. Ya, maka percuma saja. Ya, akhlak ini tidak akan dapat berubah karena faktor luar. Bagaimanapun diomongi, ya, sebagai, seperti sebagian orang, mungkin tiap hari taklim, tiap hari mendengarkan nasihat, dia diomongi begini dan begitu. Ya tetap, tetap saja begitu, mabni. Ya, tidak berubah-ubah. Ya. Mabni, tahu mabni? Mabni ala sukun, enggak berubah-berubah. Mengapa? Karena tidak ada keinginan dari dalam dirinya untuk merubah. Maka dia tidak akan berubah-berubah. Begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Modus operandinya sama, hanya saja yang, berubah, yang yang berbeda adalah korbannya. Kalau semalam korbannya si fulan, nah besoknya korbannya lain pula, kan begitu. Ya sebagian orang padahal dia sudah ya sebagaimana kita katakan sudah sudah berkaratlah di di manhaj salaf ini. Ya, orang lama Ya, ada sebutan senior lagi kan begitu. <laughs> Sudah senior dia ngajinya itu, sudah lama dia ngaji itu. Tapi modus operandinya tetap sama dari dulu sampai sekarang, nggak berubah-berubah. Ya, mungkin sebagaimana yang saya katakan bahwa ya, akhlak ini adalah perkara yang paling akhir berubah pada diri seseorang. Setelah dia mengikuti manhaj salaf dan dapat hidayah sunnah. Yang mana tidak ada lagi hidayah yang perlu dikejarnya setelah dia mendapatkan hidayah sunnah. Nggak ada lagi hidayah yang perlu dikejar. Kalau antum Islam perlu mengejar hidayah sunnah. Bukankah demikian? Tapi kalau kita sudah dapat hidayah sunnah, hidayah apa lagi yang mau dikejar? Ada lagi hidayah lain selain hidayah sunnah? Tidak ada lagi, sudah selesai itu, sudah finish. Maka dikatakan bahwa ya, ya masuknya seorang ke, ke dalam hidayah sunnah itu merupakan penyempurna taubatnya. Sempurna taubatnya dengan mendapatkan hidayah sunnah ini. Ya, kalau seorang sudah mendapat hidayah sunnah, sempurna taubatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitab di dalam kitabnya, "Innillaha liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada." Sesungguhnya aku adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Abdullah bin Syaudzab mengatakan yaitu bertaubat dari perbuatan syirik masuk ke dalam Islam. Wa amana, wa amana bi Muhammadin, dia beriman kepada Muhammad pada ajarannya. Wa amila salihan. Lalu dia mengerjakan amal-amal soleh yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban agamanya. Sumah tada. Kemudian dia ya mengikuti sunnah. Ya, eh ihtada ila sunnah. Kemudian dia mengikuti hidayah sunnah. Maka coba lihat orang yang masuk Islam langsung masuk jadi salafi. Sempurna tobatnya sudah selesai itu. Tapi kalau masuk Islam belum kenal salaf, belum kenal hat salaf, ada yang jadi sufi kan begitu ya. Ada yang jadi ya syi'i, ah, macam-macam. Ada yang jadi mu'tazili, aklani dan lain sebagainya. Dia dapat hidayah Islam, tapi dia perlu mencari mengejar satu hidayah lagi. Nah, orang-orang yang sudah dapat dan berada di dalam hidayah sunnah sebenarnya sudah hampir finish ini. Tinggal satu aja, satu saja finishing touch-nya, yaitu apa? Akhlaknya. Ya, itulah sebabnya mengapa pelajaran akhlak ini penting bagi orang-orang yang sudah berada di atas sunnah. Ya, itulah sebabnya pelajaran-pelajaran tentang adab ini penting bagi orang-orang yang sudah berada di atas sunnah. Ya, mereka tidak perlu mengejar hidayah uh, manapun setelah mereka mendapatkan hidayah sunnah. Tapi sebagaimana yang saya katakan bahwa akidah dapat berubah dengan cepat. Ibadah dapat berubah dengan cepat penampilan dapat berubah dengan cepat. Besok udah pakai gamis kan begitu ya. Ya pakai celana tapi nipu tetap nipu. Khianat tetap khianat. Gunjing tetap gunjing. Ghibah tetap ghibah. Ya. Akhlak-akhlak yang buruk masih tetap ada bersemayam pada dirinya. Nah, maka inilah yang paling akhir berubah pada diri seseorang. Itu pun kalau berubah. Nah, kalau tidak ada kemauan dari dalam untuk merubahnya, ya niscaya tidak akan berubah sampai mati. Dia tetap membawa tabiat-tabiat buruknya itu sampai dia dia mati. Yang kita khawatirkan adalah hadis muflis. Hadis orang yang bangkrut. Hadis bangkrut ini ya perlu kita cermati dan kita ulang-ulangi agar kita eh, dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya Nabi bertanya kepada para sahabat. Biasanya Nabi kalau bertanya tentang sesuatu itu penting. Untuk mengajari sesuatu. Ya, untuk memancing intibah. Yaitu perhatian para sahabat dengan pertanyaan. Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Ya, siapa orang yang muflis itu? Maka para sahabat menjawab, orang muflis adalah orang bangkrut, adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Pedagang, siapa di sini pedagang? Rata-rata pedagang. Bagaimana pedagang itu barang habis, uang nggak ada. Barang habis, uang nggak ada. Apa apa disebut itu? Ya bangkrut kan begitu ya, bangkrut tutup lagi besok, nggak ada lagi jual apa namanya niaga, nggak ada lagi tijarah. Nah demikian. Uh, para sahabat mengatakan seperti itu. Ya, kemudian Nabi mengatakan al-muflisufina. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita ini adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Membawa ya, ya tibi salatin wa zakatin wa siyam. Datang dengan membawa pahala-pahala ibadah-ibadah ini, amal-amal soleh ini. Artinya dia sudah kantongi pahala itu dan siap dia nikmati pahala itu. Siap diletakkan di atas timbangan kebaikannya. Ya, artinya apa? Artinya dia telah melakukannya sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Karena amalan kalau nggak ikhlas nggak ada balasannya, nol. Amalan tidak sesuai dengan sunnah tidak ada balasannya, nol. Nah orang ini sepuluh, sepuluh sudah. Dia kantongi genap pahalanya 700 kali lipat atau lebih lagi mungkin. Sudah dikantonginya pahala solat, pahala zakat, pahala puasanya. Karena dia adalah seorang ahlu sunnah yang dia beramal dengan ikhlas ya dan dia beramal sesuai dengan sunnah karena hanya eh, ahli sunnah lah yang punya prinsip seperti ini coba lihat ahli bid'ah ikhlas mungkin ikhlas dia tapi coba lihat caranya nggak benar radun mardut ada sebagian orang ya sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas mardut nah orang ini adalah orang yang beruntung selain dia ikhlas amalnya juga sesuai dengan sunnah maka dia pun bergembira dengan membawa pahala mengantongi pahala ya pada hari kiamat kelak. Tapi sayang ternyata ya walaupun dia seorang ahlu sunnah sudah ngaji sunnah kan begitu ya amalnya sunnah ikhlas lagi ya ternyata akhlaknya ternyata nggak berubah orang ini nih ya ternyata dia datang dengan dengan membawa banyak kali dosa kezaliman dia tipu si fulan dia zalimi si fulan dia ambil harta si fulan Ya, dia curangi si fulan, bahkan dia tumpahkan darah si fulan. Bagaimana? Habislah kebaikan-kebaikannya. Ya pahala-pahalanya akan diambil karena akhlaknya yang jelek tadi. Ya masih terus dipeliharanya sampai dia mati. Nah, diambillah kebaikan-kebaikannya itu diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Ternyata habis sudah pahalanya. Diambil keburukan-keburukan orang yang dizaliminya lalu diserahkan kepadanya lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini inilah yang namanya bangkrut. Nah, di dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan tentang seorang wanita. Seorang wanita ya yang rajin berpuasa, puasa sunat dan rajin mengerjakan salat itu salat malam. Ya, salat di tengah malam, puasa di siang hari. Di samping dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini seorang wanita diceritakan di depan Nabi. Ya Rasulullah ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunat, rajin mengerjakan amal-amal soleh. Luar biasa ini. Ya luar biasa. Tapi satu saja penyakitnya. Satu saja salahnya yaitu apa? Dia suka menyakiti, tetang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya lagi-lagi kesandung masalah akhlak. Ya, walaupun dia sudah rajin ibadah, dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu yang susah berubah. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, mungkin suka menggunjing, mungkin suka menggibahi, suka mencaci, suka memaki dan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi? Hiya finnar. Oh, itu dalam neraka. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu. Ya, kalau Nabi mengatakan hiya finnar, ya finnar. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu itu. Dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Maka ya, lalu diceritakanlah ya wanita lain ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanita ini biasa-biasa saja salatnya. Biasa-biasa pula puasanya. Artinya dia cuma mengerjakan puasa yang wajib, Ya, salat yang wajib. Amalnya biasa-biasa saja tidak berlebih-lebihan. Itu tidak sehebat ya wanita yang pertama tadi. Hanya saja satu saja keunggulannya. Dia tidak suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yaitu dia menjaga dirinya, menjaga eh, tangan dan kakinya dari dan lisannya dari menyakiti tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya fil jannah, dia di dalam surga. Jadi ikhwanifidin akhlak itu adalah salah satu penyebab manusia masuk ke dalam sorga. Bahkan banyak manusia itu masuk ke dalam sorga karena akhlak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aksaru ma eh, yudkhilun jannah taqwallahu husnul khuluq." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga adalah Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi ini perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga. Coba lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ataupun penghuni neraka yang paling banyak. Siapa penghuni neraka yang paling banyak? Wanita. Nabi mengatakan uritun nar wa raaitu aktsaru ahlihan nisa. Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mendengar sabda Nabi ini, para wanita pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, purna billah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Apakah masalahnya karena mereka menyimpang manhajnya, menyimpang agamanya, menyimpang akidahnya, menyimpang imannya? Nabi mengatakan tidak. Tidaklah. Mereka tidak kafir kepada Allah, walakin yakfurnal ihsan, yakfurnal asir, yukfirnal la'na. Mereka suka mengkufuri, tidak pernah tidak mau berterima kasih kepada suami mereka. Muamalahnya dengan suaminya buruk. Ya, suka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan banyak melaknat, banyak mencela, mencaci maki. Nah, itu penyakit wanita. Lagi-lagi kembali kepada masalah akhlak. Nah, maka kalau ada yang mengeluh Ustaz ini apa namanya akhwat-akhwat sudah pakai jilbab, sudah pakai cadar, akan tapi kerja menggunjing tiap hari. Nggak berubah-berubah. Nggak ada bedanya dengan wanita-wanita lainnya. Ya memang demikian. Yang paling akhir berubah itu adalah akhlak. Walaupun semuanya sudah berubah. Kalau dulu dia membuka aurat, sekarang Masya Allah. Ketat, tutup semuanya. Ya tapi apakah ada garansi dengan berubahnya itu akan merubah akhlaknya? Nggak ada. Kalau dia tidak merubah dari dalam dirinya sendiri. Ikhwanifiddin, azani Allah wa jami'an. Ya, kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya dari dalam. Ya, maka ingatlah tadi kata Nabi, ya, mereka bukan kafir kepada Allah, bukan menyimpang manhajnya, bukan menyimpang akidahnya, bukan menyimpang imannya, bukan sesat imannya, bukan sesat agamanya, akan tapi menyimpang perilakunya. Dan itu penyebab mereka masuk banyak masuk ke dalam neraka. Wal iyadzubillah. Apa kata Nabi salah satu perumpamaannya contohnya Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka setahun penuh, kemudian melihat sesuatu yang tidak berkenan pada dirimu, maka spontan dia mengatakan, mereka mengatakan, aku tidak pernah, pernah melihat kebaikan pada dirimu. Sedikit pun. Nah jadi dia ingkari semua kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa suami. Nah ini adalah masalah akhlak. Ikhwanifiddin azan ya jami'an. Maka ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan, Nabi SAW ya, me, meladeninya, melayaninya hingga selesailah keperluannya. Nah setelah selesai keperluannya Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau punya suami? Maka perempuan ini menjawab, iya aku punya suami. Lalu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana muamalahmu, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu kepada suamimu? Maka dia menjawab, aku senantiasa melayaninya semampu yang aku dapat aku lakukan. Maka Nabi mengatakan kepadanya, berpesan kepadanya, "Unduri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana muamalahmu kepada suamimu. Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah ya ibarat surga atau neraka bagimu, yaitu ya sesuatu yang dapat menyebabkan kamu masuk surga atau dapat menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Nah insyaallah azan dulu ya. Adhan dulu. Ya, lanjut aja. Taib khanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi demikianlah Akhlak ini adalah satu yang sangat penting untuk uh, dapat kita uh, uh, apa namanya robah ya dan mungkin untuk dirobah. Nah demikian. Nah, kemudian Bagaimana mungkin akhlak itu tidak dapat dirubah? Sementara perilaku hewan saja itu mungkin untuk dirubah. Singa yang liar, harimau yang buas, gajah yang liar itu bisa dilatih hingga berubah menjadi jinak. Seekor kuda jalang tak terkendali itu bisa dilatih hingga menurut ya, nurut dia, patuh taat dia kepada perintah Ya, pelatihnya disuruh duduk, duduk dia. Suruh lari, lari dia. Pelan-pelan, pelan-pelan dia. Padahal sebelumnya kalau kita berada di atas punggungnya jatuh kita dibuatnya. Nah, demikian. Nah, itu dapat dirubah. Hewan saja ya tentunya dapat dirubah perilakunya. Nah, demikian pula ya kita, ya. Manusia tentunya lebih pantas untuk merubah akhlaknya, ya, dan menata tabiatnya sehingga menjadi orang yang ya terpuji akhlaknya, ya lurus perilakunya. Nah, demikian ya fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pendapat inilah yang kita katakan yang didukung oleh dalil-dalil syar'i dan juga kenyataan yang ada seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun dalil-dalil syar'i banyak sekali yang menganjurkan kita untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Sekiranya akhlak dan budi pekerti tidak dapat dirubah, maka tidaklah mungkin hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, kedua ayat di atas menunjukkan bahwa akhlak dapat dibentuk dan tabiat itu dapat dirubah. Nah demikian. Rasulullah SAW juga mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum man yataharral khaira yu'tahu wa man yatawaqqas syarra yuqah. Nabi mengatakan sesungguhnya ilmu hanya dapat diraih dengan menuntut ilmu. Ya ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menuntutnya, menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, mengejar ilmu. Tidak mungkin kita tidur-tiduran di rumah kemudian kita dapat ilmu, ya. Tidak ada orang yang lahir ke atas bumi, ke atas dunia ini langsung jadi orang yang berilmu, tidak ada. Langsung jadi orang kaya banyak. Ya, itu dapat warisan dia, begitu lahir dapat warisan, ada. Tapi begitu lahir ya langsung menjadi alim tidak dapat. Ya, tidak dapat antum ya, tidak mungkin antum tidur kemudian bangun-bangun sudah jadi ustad. Ada, nggak bisa. Ya, begitu tidur bangun-bangun sudah bisa bahasa Arab. Nggak ada. Semuanya harus belajar. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Jangan mimpi kita memiliki ilmu tanpa belajar. Itu tidak mungkin. Nah, orang-orang yang mengatakan saya punya ilmu laduni adalah orang yang paling bodoh di atas muka bumi. Ya, mengaku dia punya ilmu laduni. Ya, karena ini bertentangan dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan inna innamal ilmu bita'allub. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah dapat diraih dengan menuntut ilmu. Kalaulah ada orang yang dapat ilmu tanpa menuntutnya, maka dia telah mengklaim dirinya lebih hebat daripada para sahabat. Para sahabat itu bersama Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi mereka tetap menuntut ilmu. Kegiatan mereka di Madinah, kalau tidak diseru untuk keluar berjihad bersama Nabi, mereka menuntut ilmu di masjid-masjid eh, di Masjid Nabawi atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam halakoh halakoh ilmu. Jadi para sahabat menuntut ilmu seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku eh, sahabat-sahabat eh, saudara-saudaraku dari kalangan Ansar ya sibuk ya ketika dia ditanya, "Mengapa kamu banyak menghafal hadis-hadis Nabi?" Maka dia menjawab, Abu Hurairah menjawab, "Ya, adapun saudara-saudaraku dari kalangan Ansar mereka sibuk mengurus kebun-kebun mereka." Adapun eh, saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin mereka sibuk eh, mengurus perniagaan mereka di pasar. Adapun aku, aku menyertai Rasulullah. Aku melazimi Rasulullah, mulazamah dengan Rasulullah. Dengan sekedar makanan yang dapat mengganjal perutku. Jadi beliau menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Ya tidak lepas dari Nabi SAW mengikuti kemanapun Nabi pergi. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hingga ia dapat menghafal banyak hadis. Ya di samping beliau didoakan oleh Nabi SAW. Demikian juga Ibnu Abbas. radhiyallahu anhu bersama Nabi menyertai Nabi, tinggal di rumah Nabi, ikut solat malam bersama Nabi hingga ada satu kisah dia salah berdiri, dia berdiri di sebelah mana? Sebelah sebelah kiri diputar oleh Nabi ke sebelah ke sebelah kanan. Nah, telinganya. Nah, dialah yang dibonceng oleh Nabi kemudian Nabi mengajarkan kepadanya, "Ya gulam wali muka kalimat." Hai bocah, Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Nah itu Ibnu Abbas dapat ilmu dengan belajar. Maka siapa yang mengklaim dirinya akan uh, bisa dapat ilmu tanpa belajar, maka sesungguhnya dia mengklaim bahwa dia lebih hebat daripada para sahabat Nabi. Nah demikian ikhwan Fiddin. Jadi itu mustahil. Nah kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama al-hilmu bit Demikian juga akhlak itu dapat dirubah dengan melatihnya. Salah satu contoh adalah kesantunan. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang santun di dalam bermuamalah. Ya. Dapat menghormati, menghargai orang lain. Kalau bicara itu tidak mau menang sendiri. Ada orang yang kalau kita bicara dengannya seri saja susah. Seri saja, derawa saja susah. Apalagi menang. Nggak mau kalah. Ada yang punya karakter seperti itu. Nah, sus jauh dari kesantunan. Memang seperti itulah karakternya. Tapi ini dapat dirubah, ikhwan fillah. Ya, Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu hanya da, uh, hanya dapat diraih dengan apa? Dengan melatih kesantunan. Barang siapa yang kata Nabi, ya, uh, berupaya mendapatkan kebaikan, ya, taharal khair, artinya dia berupaya berusaha sekuat tenaga gigih, ya, mengejar kebaikan, tahu, niscaya akan diberikan kepadanya kebaikan. Wa yuqah, barang siapa menjaga diri dari keburukan, niscaya akan dijaga dari keburukan tersebut. Nah, jadi kebaikan dan keburukan itu perlu juga diupayakan, mengupayakan kebaikan dan menghindari ke keburukan. Ikhwani fid azan Allah wa iyyakum jami'an. Maka orang-orang yang kalau ada yang mengatakan was Ustadz saya kayaknya sulit merubah akhlak. Biarlah akhlak saya buruk seperti ini. Ya kita katakan takutlah terhadap penyakit nifak. Nabi al uh, eh, Al Basri mengatakan ma ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidaklah ada orang yang khawatir terhadap nifak kecuali orang mukmin dan tidak ada orang yang merasa aman dari nifak kecuali orang munafik. Apa kata Nabi? Dua sifat yang tidak akan mungkin ada pada diri orang munafik. Nggak akan mungkin ada pada diri orang munafik. Artinya orang munafik jauh dari sifat ini. Yaitu apa? Husnus samtin wa tafakuh fiddin. Akhlak yang mulia dan menuntut ilmu syar'i. Ini dua sifat yang susah dimiliki oleh seorang munafik. Ya, maka kalau ada orang yang sudah mulai, ya kita lihat, ya malas menuntut ilmu, dan akhlaknya tidak kunjung berubah dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja, maka hati-hati terhadap penyakit apa? Nifak. Ikhwani fiddin, wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah nanti insyaallah kita akan bahas setelah salat mengenai beberapa sebab-sebab untuk meraih akhlak mulia. Tadi kita katakan akhlak dapat dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Ada sebab-sebabnya. Ya, nanti akan kita bahas setelah Insya Allah. Adan dulu ya, baru kita salat. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau saya boleh bertanya dulu, sudah berapa lama kita belajar khusus tentang adab? Ada yang sampai 30 tahun. Ada yang baru satu hari belajar agama langsung ke bab tahdir. Ada yang langsung ke bab jihad. Ikhwanifiddina azani Allah jami'an. Kematangan ilmu seseorang itu dilihat dari bagaimana cara dia beradab. Maka dikatakan dahulu bahwa orang-orang yang hadir dari ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad hanya 500 orang yang mencatat artinya yang memang belajar ilmu Imam Ahmad Selebihnya mereka melihat adab Imam Ahmad. Mereka belajar adab di majelis. Mereka melihat bagaimana akhlak beliau, perilaku beliau, tabiat beliau, ya. Budi pekerti beliau, nah seperti itu. Ikhwanifiddin, ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi cuma 500 yang memang belajar ilmu. Selebihnya belajar adab. Sehingga dikatakan kanu yata'allamuna al-hadiya ka kama yata'allamuna al-ilma. Mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Nah, sekarang ini kita kalau disuruh belajar adab malas, merasa sudah khatam kaji. Ah, itu tentang adab sudah khatam kaji itu. Enggak <laughs> perlu lagi itu. Ya. Hingga jangan heran kalau sekarang ini ya ilmu-ilmu yang kita miliki rata-rata mentah dan tidak matang hanya kulit luar tidak ada intinya, tidak ada isinya. Kalau lah Imam Ahmad mengatakan al ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makin bertambah ilmu makin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Makin suka menggunjing, makin suka menggibah, makin suka kita mendolimi orang lain, memfonis saudara sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau tidak terbukti tidak ada warok, tidak ada kona'ah. Ya, masih memelihara sifat e, rakus dan tomak dan seabrek sifat-sifat buruk yang lain. Padahal ngajinya itu sudah mungkin sudah apa namanya sudah bab-bab ujung lah. <laughs> ya, bulgul maram hampir tamat kan begitu ya. Nah. Tapi justru nggak tamat-tamat begitu karena yang bagian akhir itu kitab adab itu kitab Al-Jawami, kitab Jami itu kitab adab. Nah itu yang justru belum dibahasnya. Yang lain-lain sudah dibahasnya. Memang agak rancu orang yang belajar halal haram ini itu semua dia pelajari kaidah kaidah rumit-rumit. Ya dia kuasai tapi adab tidak dia miliki ini susah ini. Hingga kadang-kadang yang nampak adalah satu yang kontradiktif. Ya. Ilmunya menjadi semacam fata morgana begitu. Ya, kelihatannya air ternyata bukan air. Nah demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian eh, tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa sebab untuk meraih akhlak mulia. Tidak diragukan lagi bahwa di antara perkara yang paling besar ya dan paling berat bagi manusia adalah melawan hawa nafsu. Ini paling besar, jihad terbesar katanya ya kan? Jihad terberat yaitu jihad melawan hawa nafsu. Terutama melawan hawa nafsu untuk merubah tabiat yang buruk. Ini yang paling berat di dalam bab melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, itu mungkin mudah. Melawan hawa nafsu, tidak tergoda dengan wanita, itu mungkin dapat diupayakan. Melawan hawa nafsu, tidak tergoda dengan fitnah dunia, harta, materi, mungkin dapat kita raih. Tapi melawan hawa nafsu untuk merubah tabiat, Ah, tabiat yang buruk ini ya dan menggantinya dengan akhlak yang terpuji inilah perkara yang berat inilah jihad hawa nafsu yang berat yaitu melawan tabiat ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an ya namun ya sekali lagi ini bukanlah perkara yang mustahil ya bukan perkara yang mustahil untuk kita dapat merubah akhlak kita nah di sana ada beberapa sebab yang akan membantu ya, akan membantu seseorang ya, di dalam ya cita-citanya dan tujuannya untuk meraih akhlak yang terpuji dan membentengi dirinya dari akhlak yang tercela. Di antaranya yang pertama adalah niat yang lurus. Harus ada niat, harus ada kehendak. Harus punya azam, yaitu tekad yang kuat untuk merubah akhlak tanpa memiliki modal ini tidak akan mungkin akhlak itu berubah. Percayalah. Orang Jawa bilang watu ada obatnya. Tapi watak itu susah cari obatnya. Bukankah demikian? Memang susah. Harus memiliki keikhlasan niat, kebulatan tekad dan azam yang kuat. Kalau tidak, itu tidak akan berubah. Maka murnikanlah niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Ya bahwa segala sesuatu tergantung niatnya dan sungguhnya setiap setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana kata Nabi tadi wa may yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang berupaya ngotot ya punya kengototan keseriusan dan kesungguhan, tekad yang kuat, azam yang kuat untuk meraih kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan itu. Wa may yatawaqqas syarra yuqah, barang siapa yang melindungi diri berupaya sekuat tenaga, sungguh-sungguh ngotot untuk membentengi dirinya dari perkara-perkara yang buruk, maka dia akan dilindungi darinya. Yuqahu. Dia akan dijaga darinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi perlu ya keseriusan. Serius atau tidak? Mau atau tidak? Itu itu itu jawaban yang harus kita berikan pertama kali. Mau atau tidak? Kalau tidak mau, ya hati yang mengatakan tidak mau, walaupun mulut mengatakan mau, tidak akan merubah. Harus punya azam yang kuat dari dalam diri kita. Niat yang tulus untuk merubah akhlak. Nah, jadi ya bagaimanapun buruknya tabiat kita, ya dan kita ingin merubahnya insya Allah bisa asalkan kita punya kemauan, punya niat. Nah itu dia yang pertama. Itu modal pertama. Yang kedua adalah ini adalah eh, orang-orang uh, uh, para ulama bilang ini adalah nisful ikhtiar, separuh dari ikhtiar manusia. Apa itu? Berdoa dan memohon pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah nisful ikhtiar, separuh dari usaha manusia itu adalah doa. Maka janganlah kita menjadi orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rob kamu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari dari beribadah kepadaku, yaitu tidak mau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi doa itu adalah ibadah. Doa itu nisful ikhtiar. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Maka doa ini adalah kekuatan senjata bagi orang yang beriman. Apalagi untuk meraih mendapatkan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya. Misalnya masuk sorga. Pernahkah kita berdoa kepada Allah minta masuk sorga? Ya Allah masukkanlah aku fulan bin fulan ke dalam sorga. Pernahkah kita minta kepada Allah sorga? Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin bahwasanya surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul? Iya. Surga itu bukan punya kita. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita harus minta surga itu kepada Allah. Orang yang tidak minta surga kepada Allah orang yang sombong. Seolah-olah itu surga punya dia dan dia pasti harus masuk surga. Siapa yang jamin? Ikhwani Fiddin, para Rasulullah dan para sahabat sudah dijamin masuk surga, mereka tidak henti-hentinya meminta surga. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus la'la." Jika kamu minta kepada Allah, doa kepada Allah, maka mintalah al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang paling tinggi. Nabi mengajarkan kepada para sahabat doa, "Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar." Di setiap akhir solat, setiap selesai solat, membaca doa itu minta kepada Allah surga. Adakah kita ya sudah meminta surga untuk diri kita? Ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Masukkanlah anak istriku, keluargaku, orang-orang yang aku kasihi ke dalam surga. Nah, perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena surga itu punya Allah. Dan kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena amal kita. Karena amal kita itu tidak cukup ya, uh, tidak cukup uh, nilainya untuk dapat membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup nilainya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kata lain kalau surga Allah itu diberi nilai, harga, kemudian amal ibadah kita diberi harga juga, niscaya amal ibadah kita itu tidak akan cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai amal nabi, amal ibadah nabi, kalaulah di itu di, di, di, di, dinilaikan atau di, e, diberi nilai, ya suatu nilai itu tidak akan dapat digunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala apalagi amal kita. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk perkara-perkara yang penting Mintalah kepada Allah, minta surga, minta hidayah, kebaikan dunia akhirat. Termasuk diantaranya berdoa meminta kepada Allah akhlak yang yang mulia. Ikhwani azani Allah wa iyyakum Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya ketika itu dia masih bocah. Nabi berkata kepadanya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan Abdullah bin Abbas ya uh, keinginan dan uh, antusias untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, jadi uh, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mana isi doa itu adalah meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Di antaranya doa ya yang sering dibaca Nabi di sepertiga akhir malam yaitu di dalam solat-solat e, tahajud beliau ya di, ma, di di waktu di mana doa itu dikabulkan mustajab ya doa pada waktu itu yaitu sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya lalu berkata kepada hamba-hambanya may faastajibulahu mayyasaluni faatiyahu lahu faaghfirulahu Siapakah yang mau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doanya. Siapakah yang meminta kepadaku akan beri permintaannya. Siapakah yang mohon ampunan kepadaku niscaya aku akan ampuni aku akan beri ampunan kepadanya. Nah itu sepertiga akhir akhir malam. Nah di antaranya doa istiftah yang dibaca Nabi di solat solat malam beliau. Ya. Berbunyi Allahumma hdini li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها ahsaniha illa anta عني anni لا يصرف عني anni إلا illa anta salah satu doa istiftah yang dibaca Nabi di solat-solat malam beliau adalah Ya Allah berilah aku petunjuk untuk meraih akhlak yang terpuji tidak ada yang dapat menunjukiku kepada akhlak yang terpuji kecuali engkau dan palingkanlah aku ya dari akhlak yang tercela tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang tercela kecuali engkau. Nah ini dibaca hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah petunjuk kepada akhlak yang mulia dan memohon kepadanya agar terhindar dari akhlak yang tercela. Padahal ya Nabi sebagaimana yang kita ketahui sendiri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian dari langit dengan mengatakan ya innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu Nabi, tapi Nabi tidak bosan-bosan untuk memohon kepada Allah diberi akhlak yang mulia. Padahal beliau sudah dapat rekomendasi dari langit bahwa beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nah kita ini nggak jelas akhlaknya, ya Nggak ada jaminan akhlak kita itu adalah akhlak yang mulia. Nabi itu sudah dicuci hatinya dengan air zam-zam, sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran. Tapi beliau tetap meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Beliau dapat rekomendasi dari langit, tapi beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Nah ini kita tidak ada satupun di antara kita yang dibersihkan dadanya dengan air zam-zam. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya diberi rekomendasi, tazkiyah, persaksian bahwa kita memiliki akhlak yang terpuji. Tapi kita merasa enggan ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Seolah-olah akhlak kita sudah paten. Ya kan tidak perlu lagi diminta kepada Allah ya Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Maka jangan lupakan faktor doa ini. Ya, karena ini adalah nisful ikhtiar. Separuh dari ikhtiar kita adalah doa. Ya, separuh dari ikhtiar manusia itu adalah doa. Separuhnya lagi adalah usaha-usaha yang ditempuhnya selain dari doa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhi dari akhlak yang tercela. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang buruk, dari keburukan hawa nafsu dan penyakit-penyakit dan segala penyakit yang buruk. Nabi berlindung dari empat perkara ini. Yang pertama akhlak yang mungkar. Akhlak yang keji. Seperti lisan yang keji, tangan yang keji, kaki yang keji, ya, hati yang keji, pikiran yang keji. Ya, ini Nabi berbohong kepada Allah agar dijauhkan dari kekejian-kekejian tersebut yang mana itu merupakan dorongan ya, dan hembusan dari syaitan, was-was dari syaitan. Nabi mengatakan al-muslimu man salim al-muslimuna min min min, min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin adalah orang muslim adalah orang yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah demikian. Jadi Nabi di sini berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, amal-amal perbuatan yang buruk ya wal a'mal dan amal-amal perbuatan yang buruk yang mungkar karena diri kita ini penuh dengan keburukan-keburukan maka di setiap doa istiftah Nabi mengingatkan kepada kita wa wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina dari keburukan diri, diri dari kejelekan diri diri kami dan keburukan amal perbuatan kami Ya demikianlah Bani Adam, kullu Bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawabun. Kita semua tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Manusia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Sampai Nabi tidak bisa lepas dari kesalahan. Ustaz, bukankah Nabi maksum? Iya maksum. Maksum Nabi itu, kalau beliau melakukan kesalahan dapat teguran dari langit. Dapat teguran dari langit. Itu kemaksuman para Nabi dan Rasul. Nah kita ini ada yang dapat teguran dari langit. Ya. Nah dalam hal ini eh, sebagian orang sufi berlebih-lebihan. Saya dapat jeweran dari langit. Nah, siapa yang menjewernya kan begitu ya? Nah itu itu ke, eh, apa namanya eh, masuk hulu orang-orang sufi. Ya seolah-olah mereka nabi dapat wahyu gitu, dijewer dari langit. Wah ini saya dapat jeweran dari langit. Ya, yang dapat teguran dari langit cuma nabi dan rasul melalui wahyu. Yang lainnya nggak ada. Ya, yang lainnya tidak ada dapat apapun dari langit kecuali para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk kemaksuman para nabi dan rasul, bukan mereka tidak melakukan kesalahan. Nabi beberapa kali ditegur di dalam Al-Qur'an ya tentang ya sikap beliau terhadap orang buta yang ingin belajar Islam. Ya, tentang uh, uh, kasus tawanan perang Badar dan beberapa perkara-perkara yang Nabi selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ke e, ke kelebihan dan keistimewaan perbedaan antara nabi dan bukan nabi. Adapun selain nabi tidak ada teguran. Apakah kalau kita berbuat kesalahan langsung dapat turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Eh hey, fulan kamu salah." Tidak ada. Nah, demikian. Jadi kita tidak lepas dari kesalahan. Apalagi manusia itu punya dua sifat yang selalu menyertainya. Sifat apa itu? Zaluman jahula. Itu dua sifat ya yang dimiliki oleh manusia yang selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Yaitu zaluman jahula. Suka berbuat dolim, aniaya, dan jahul. Jahil. Kita ini semua jahil. Minimal jahil basit. Itu tidak tahu ilmu. Itu asal kita. Maka kita berupaya untuk mengangkat kejahilan itu dari diri kita dengan apa? Dengan belajar, menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menyadari dirinya adalah orang yang jahil dan dia terus menuntut ilmu. Tidak pernah merasa puas. Ya, sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, ketika dia ditanya, "Sampai kapan kamu wahai imam menuntut ilmu?" Beliau mengatakan sampai mati. Nah, ini orang yang sadar akan kedudukan dirinya, hakikat dirinya, maka dia berusaha untuk mengangkat kejahilan ini dari dirinya. Ya, karena dia tahu bahwasanya dia adalah orang yang penuh dengan kejahilan. Kecuali orang yang terkena penyakit jahal murakab. Ya, orang yang sok tahu. Dia nggak tahu tapi dia merasa tahu. Nah, ini susah ini cari obatnya. Orang yang sok tahu ini. Ya, maka kalau dia disuruh belajar dia nggak mau belajar. Disuruh talim dia nggak mau talim karena dia merasa sudah tahu. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian Sifat yang kedua yang selalu menyertai manusia hingga mereka kerap kali jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Dari satu kesalahan lain ke kesalahan yang berikutnya adalah dolum. Yaitu suka berbuat aniaya. Ya, semena-mena, melampaui batas. Itu sifat manusia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla innal insana layatgha. Arra'ahu staghna. Ya, kalla ingatlah Sekali-kali ingatlah, innal insana layatgha. Sungguh kata Allah, manusia itu suka berbuat tagha, melampaui batas, aniaya terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Kalaulah dia ber mau berbuat aniaya kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Kapan itu ar Ketika dia melihat dirinya serba cukup. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, kecukupan kepada kita, hati-hati. Ini adalah salah satu faktor pendorong manusia itu berbuat togo, aniaya kepada yang lainnya. Maka penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu lebih banyak daripada yang dilakukan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang kaya merasa dirinya sudah ya istighna, sudah merasa cukup. Ya, dia tidak merasa tidak butuh orang lain. Ya, dia tidak tidak bergantung kepada siapapun hingga dia merasa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia bebas berbuat zalim. Nah, ini sifat manusia. Maka kita tidak lepas dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Nah, kemudian dari keburukan hawa nafsu yang selalu menyorong, mendorong manusia, mendorong manusia untuk berbuat su. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, yaitu apa? Wa innan nafsala ammaratun bisu. Ya illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Dan dunia ini, uh, afwan, surga itu ya dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa hawa nafsu. Menjauh hawa nafsu darinya. Adapun neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa hawa nafsu. Hawa nafsu akan terdorong untuk menuju ke arahnya. Nah, itu yang ketiga. Perkara keempat yang Nabi berlindung darinya dan meminta kepada Allah agar dijauhkan darinya adalah mungkaratil adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Itu hakikatnya kita minta ke kesehatan dan keafiatan. Keafiatan itu lebih penting diminta daripada kesehatan. Maka banyak riwayat-riwayat di dalam sunnah itu tidak disebutkan tentang kesehatan, tapi keafiatan. Karena keafiatan ini jauh lebih dibutuhkan oleh manusia daripada hanya sekedar kesehatan. Apa bedanya? Ada orang yang sehat, segar bugar badannya, hatinya sakit. Jiwanya sakit, pikirannya sakit. Ya, maka ikhwanifiddin ya, eh, kesehatan yang paling penting adalah kesehatan apa? Kesehatan hati kesehatan jiwa, kesehatan pikiran. Nah itulah dia keafiatan. Ya, diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah demikian. Jadi kita berlindung dari kemungkaran adwa segala penyakit-penyakit yang mungkar. Penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Ya penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Ya penyakit rohani ikhwanifidin pasti akan menyebabkan penyakit jasmani. Adapun penyakit jasmani, ya, ya, penyakit jasmani, ya, tidaklah e, ber, e, apa, berkonsekuensi, ya, tidak mengharuskan seorang itu sakit juga rohaninya. Tapi penyakit rohani pasti akan menyebabkan orang itu sakit jasmaninya. Orang yang hatinya dipenuhi dengan apa? Dendam. Pasti lama kelamaan sakit jantung itu. Orang yang dirinya ya selalu uh, eh, dirinya selalu dikuasai dengan kemarahan, emosional, temperamental. Ya, sebentar lagi stroke itu. Iya kan? Jadi penyakit-penyakit rohani ini dapat menyeret seorang itu kepada penyakit-penyakit jasmani. Ya, dapat penyakit jasmani ya belum tentu, bahkan mungkin akan mempertebal kekuatan rohaninya. Karena penyakit itu di dalam riwayat disebutkan akan menggugurkan apa? dosa-dosanya apabila dia sabar ya tabah menghadapi penyakit itu. Nah demikian ya fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita berlindung kepada Allah dari empat perkara ini. Nah kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, wajahku, ya, jasadku, penampilanku, maka Baguskanlah pula akhlakku. Kita minta kepada Allah agar dibaguskan akhlak kita. Ya sebagaimana Allah membaguskan rupa kita. Harus selaras antara kecantikan lahir dan kecantikan batin. Ya. Antara kecantikan lahir dan kecantikan batin. Coba antum pernah lihat orang yang wajahnya tampan atau seorang wanita yang ya wajahnya cantik rupawan, molek kan gitu, tapi akhlaknya lisannya tajam bak sembilu. Bagaimana? mau jadi istrinya. <laughs> mau katanya. Yang penting wajahnya katanya. Tiap hari diomeli kan gitu. Akhirnya pening juga, stres dia. <laughs> Nasibnya ya seperti si suami yang apa namanya? Ya uh, pergi dicari pulang dimarahi. <laughs> Nah, itu dia. Ada suami itu yang statusnya pergi dicari pulang dimarahi. Nah, kalau pergi dicari, kalau pulang dimarahi, kan enak itu. Ya, Nah itu karena ya dia mungkin memilih wanita hanya melihat cantiknya saja, tidak melihat akhlaknya, tidak melihat aga, agamanya. azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para akhwat. Ya, maukah punya suami yang ganteng tapi perlakuannya kasar? Ganteng memang. ya kan, putih, tinggi kan begitu ya. ganteng lah gitu. Style ya. Tapi kasar Mau bersuamikan laki-laki seperti ini. Ya, laki-laki seperti ini statusnya akan berubah nanti jadi buronan mertua. <laughs> Tahu buronan mertua? <laughs> ya karena menyiksa istri aja kerjanya kan begitu, jadi buronan mertua. Nah seperti itu kan ya tentunya kita tidak hanya melihat apa kecantikan lahiriah. Ya. Kita tentunya juga akan melihat inner beauty yaitu kecantikan akhlak. Dan kecantikan akhlak inilah yang awet tidak akan lekang dimakan waktu. Apalagi akhlak itu kalau sudah melekat dia, memang begitulah dia. Ya, secara otomatis saja itu akan keluar, akan muncul. Orang yang memang lemah lembut akan lemah lembut, walaupun dalam keadaan dia marah, kan begitu ya? Dia kesal, dia marah, tapi tetap lemah lembut. Seorang wanita kita punya istri yang memang lemah lembut, dia tidak suka berkata kasar, walaupun dia kesal sama suaminya, nggak bisa dia berkata kasar. Walaupun dia tegur suaminya, dia nasihati suaminya dengan lemah lembut pula. Kan begitu ya. Wah, ini nikmat seperti ini. Ya kan? Nah demikian. Ya, akan tetapi, ya, kecantikan lahiriah itu dapat hilang dalam sekejap. Atau yang jelas pasti akan lekang dimakan waktu. Bukankah demikian? Nanti kalau sudah beranak satu sudah sudah berubah itu semuanya, <laughs> gitu ya. Berubahlah posturnya, berubah eh, apa, apa penampilannya. Ya, Enggak seperti dulu waktu masih pengantin, pengantin muda. Nah demikian akan berubah dengan cepat. Baik itu karena faktor yang tidak terduga misalnya, kecelakaan apa segala, kena sakit dan lain sebagainya berubah. Yang dulunya cantik ya tiba-tiba ya jadi ya si buruk rupa kan begitu. Nah demikian. Nah itu kecantikan lahiriah. Jadi ya, nilailah seseorang itu dengan kecantikan batinnya, bukan hanya sekedar menilainya dengan kecantikan lahiriahnya. Karena kecantikan lahiriah itu ya eh, apa kita katakan tidaklah eh, permanen. Ya, bukanlah menunjukkan jati diri seseorang. Nah demikian khanifidin rahimani wa Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan akhlakku, baguskan eh, baguskan eh, rupaku, maka baguskanlah juga akhlakku. Ya, jangan ketinggalan ya bagus rupa, ya, tetap juga kita harus bagus akhlak kita. Nah demikian. Dan akan menjadi menjadi lebih sempurna. Apabila seorang itu di samping uh, uh, rupanya cantik, ya, wajahnya elok, akhlaknya juga terpuji, mulia. Nah ini sempurna ini, ya kan? Kalau dapat seperti ini, wah itu ya, kata Nabi apa? Ad-dunya mata, wa khairu mata dunia al-mar'atu salihah. Dunia ini penuh dengan kesenangan dan kesenangan yang paling lezat adalah di dunia ini adalah apa? Ya memiliki wanita yang saleha. Nah demikian. Ikhwani fiddin. Nah kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram. Nabi berlindung dari beberapa keburukan-keburukan perilaku. Di antaranya apa? Al-ajaz, lemah. Orang yang lemah lemah motivasi, tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan, ragu-ragu. Nah ini penyakit-penyakit nifak, ikhwan fiddin. Penyakit-penyakit yang berasal dari waswas syaitan, lemah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minin da'if wa fi kullin khair. Ya. Ista'in billah, mintalah bantuan kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan kamu melemah. Nah ini kadang-kadang sebagian orang itu suka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu, aduh, kayaknya bukan bukan bidangku katanya. Ya, disuruh belajar bahasa Arab, waduh susah. Ikhwani fiddin azani Allah jami'an. Ya kita tidak dituntut untuk menjadi seperti si Bawai atau Al Khalil atau pakar-pakar nahu Yang di, yang di yang dinilai oleh Allah adalah proses. Maukah kita menjalani proses itu? Suruh menurut ilmu, wah, jauhlah aku dari Al-Albani, <laughs> katanya gitu ya. Ya, yang dituntut bukan jadi kita seperti Albani, tidak. Tapi yang dilihat adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala proses kita. Maukah kita berproses atau kita tidak mau berpangku tangan? Nah, itu yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum sampai ke situ. Ya, nggak sampai ke situ, nggak nggaklah menjadi seperti Albani, ya, seujung kukunya pun tidak kan <laughs> gitu ya. Karena baru belajar belajarnya pun alif bata <laughs> gitu. Ya tidak, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah apa? Proses. Ya. Kesungguhan kita untuk menjalani proses itu walaupun panjang. Masih ingat orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat karena telah membunuh 100 jiwa. Ingat kisahnya. Bagaimana kisahnya itu? Jadi orang ini telah membunuh 100 jiwa. Yang ke 100 itu seorang pendeta yang dia tanya apakah ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Jawab pendeta itu tidak dibunuhnya. Marah dia. Ini orang memang mungkin temperamental sekali orangnya kan. Tapi dia tulus dia mau mau bertobat. Ya, tapi karena orang itu menghalangi dia dari rahmat Allah, dibunuhnya lah orang itu. Kita pula eh, kesalahannya, dosanya, kejahatannya membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya, adakah orang alim yang eh, yang tepat aku bertanya? Maka dia ditunjukkan kepada seorang ulama. Maka dia pun mendatangi ulama itu. Di hadapan ulama itu dia menyesali perbuatannya dan dia mengatakan, "Apakah ada kesempatanku untuk bertaubat?" Maka ulama itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Siapa yang menghalangimu untuk bertaubat? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala segera." Lalu katanya, tinggalkanlah negerimu. Kampung halamanmu itu tinggalkan. Hijrahlah kamu dari situ karena itu adalah tempat yang buruk. Itulah sebab kamu begini. Jadi pembunuh ini, penjagal ini karena kamu tinggal di situ. Itu tempat yang buruk. Lik, likukan yang buruk. Pindah dari situ, hijrahlah ke tempat yang lain. Di negeri A. Dari sana ada orang-orang yang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia segera berhijrah. Proses. Ya, di tengah jalan dia mati belum sampai ke tempat yang dia tuju. Ya. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya diputuskan, manakah yang lebih dekat? Ke negeri yang ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya? Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang di, ditujunya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi apa yang kita lihat di sini proses dia menjalani proses itu, dia berhijrah, dia tidak berpaku tangan, dia misalnya di rumah lah, biarlah tinggal di sini saja ini negeri yang rusak. Eh, itu menunjukkan bahwa taubatnya belum taubatan nasuha. Dia bertaubat dan dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Dan amal saleh yang patut dan wajib dia lakukan pada hari itu adalah berhijrah. Sebagaimana dikatakan oleh ulama tadi. Maka dia tidak menunda-nunda, bersegera. Nah ini proses. Ikhwanifidina Allah jami'an. Baik. Jadi jangan jangan lemah. Wala ta'jiz. Dan ajaz itu adalah akhlak yang tercela. Ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Nah, berputus asa dari rahmat Allah itu adalah penyakit yang kerap kali menghinggapi orang-orang yang lemah. Ajaz. Maka Nabi berlindung dari al-ajaz, kelemahan. Wal kasal dan kemalasan. Malas ini juga merupakan akhlak yang buruk. Ada orang yang mengira malas ini bukan akhlak yang buruk, tabiat, ya tabiat yang mubah. Siapa bilang mubah? Buruk ini. Apa apa eh, dasarnya, dalilnya bahwa itu itu adalah buruk. Dalilnya adalah Nabi berlindung kepada Allah darinya. Nabi berlindung kepada kepada Allah dari sifat malas. Maka kepada saudara-saudaraku, para hadirin sekalian yang masih memiliki sifat malas, bunuhlah rasa malas. Malas itu bukan perangai yang terpuji, bukan perangai, bukanlah tabiat seorang muslim. Ya, orang muslim bukanlah orang yang malas. Malas melaksanakan kewajibannya kepada Allah, malas sholat, malas puasa, malas berangkat haji sudah punya kemampuan, malas berangkat haji belum dapat panggilan katanya kan gitu ya. Entah panggilan apa yang ditunggunya, nggak jelas juga. Nah seperti itu. Malas melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap sesama, malas mencari nafkah, malah disuruhnya istrinya yang cari cari nafkah. Dia bagaimana? Tidur aja kerjanya kan gitu ya. Tidur, tidur dan tidur. Hingga kalau diputar rekaman kehidupannya di dunia, dia lihat di akhirat bosan dia melihatnya. Tidur terus kan gitu. Ya. Kan bosan melihat film tidur terus kan gitu. Ya. Nah, nggak ada kegiatan apa-apa selain tidur. Ini malas. Dan malas itu sifat yang tercela. Nabi berlindung darinya. Maka janganlah kita jadi orang yang malas. Nah demikian. Kalau kita melihat ya saudara kita atau sahabat kita punya sifat ini, ya segera sadarkan dia. Fulan ini ini akhlak tercela, malas ini. Ya, terutama ya kepada para ya laki-laki ini penyakit malas mencari nafkah. Akhirnya apa? Kerjanya meminta-minta. Ya dari pintu ke pintu kan begitu ya. Yaitu meminta-minta. Nah ini ya Islam tidak membenarkan profesi meminta-minta pengemis itu adalah satu yang dicela di dalam Islam dan dilarang. Apa kata Nabi seandainya seorang ya mengambil seutas seutas tali ya lalu pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar dia pikul ke pundaknya lalu dia pergi ke pasar lalu dia jual maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia diberi ataupun di ditolak. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi ini coba lihat Islam itu anti kemalasan dan malas itu sifat yang buruk. Nabi berlindung darinya wal jubni dan penakut. Nah, penakut juga merupakan sifat yang tercela. Ya, seorang mukmin itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna fillahi laumata laim. Tidak takut di dalam menegakkan agama Allah ya terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Maka jauhilah sifat penakut ini. Ya, al-jubn. Ya, karena sifat penakut ini ya, salah satu keburukannya adalah ya musuh akan leluasa untuk menguasai dirinya. Dia akan menyerah sebelum berjuang. Nah itu sifat orang penakut. Menyerah kepada syaitan, menyerah kepada musuhnya. Ya menyerah kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sebelum dia pergi berperang dan berjuang. Nah kemudian sifat yang Nabi berlindung darinya adalah al-bukhul. Yaitu kebakhilan. Kikir, asyuh, ittaqusyuh. Hindarilah oleh kamu penyakit kikir. Karena penyakit ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Jadi pelit, kikir, bakhil bin kedekut itu adalah penyakit. Akhlak yang ter tercela. azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah kemudian penyakit al-haram. Yaitu penyakit pikun. Ya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepikunan. Nah pikun ini memang sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala ya pilih ya di antara hamba-hambanya. Maka dari itu tidak semua orang yang tua itu pikun. Iya betul. Betul kata-kata saya ini. Apakah semua orang tua pasti pikun? Tidak. Di sana ada yang pikun, di sana ada yang tidak pikun. Berarti pikun ini ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itu adalah keburukan-keburukan. Karena pikun itu adalah satu keburukan. Nabi berlindung dari kepikunan. Ya, dan para sahabat tidak ada satu ya, uh, sahabat pun yang diketahui mereka itu pikun di akhir usia mereka. Nah demikian. Kebanyakan para ulama selamat dari kepikunan. Jadi pikun ini ada sebab-sebabnya dan kita berlindung, berdoalah banyak-banyak eh, kepada Allah Subhanahu wa taala agar di usia tua kita kita ter tidak terkena penyakit pikun. Ya, tidak terkena penyakit pikun. Pernah lihat orang pikun? Ya, kembali seperti anak kecil. Dia disuruh sholat isya, dia sholat subuh. <laughs> dia disuruh wudhu, dia mandi. Disuruh mandi, dia wudhu. Kan begitu. Ya, itu orang pikun. Gak kenal waktu lagi. Ya. Kembali seperti anak-anak. Ya, mendingan anak-anak. Kalau anak-anak seperti itu lucu kan begitu ya. Kalau orang pikun, di mana letak lucunya? Ya kan? Nah, jadi ini adalah suatu musibah maka kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit pikun ini. Nah, di sana ada sebab-sebab kepikunan nih yang allah jami'an. Sebab yang paling utama adalah jauh dari Quran. Apa? Jauh dari Al-Quran. Tidak baca Quran. Nah ini sebab kepikunan yang paling besar. Maka ikhwanifiddin coba lihat orang yang orang pernah lihat orang tua rajin baca Quran. Ya, dengan orang tua yang nggak pernah baca Quran. Kalau anak muda mungkin masih mereka masih panjang lah perjalanannya kan begitu. Oh ini orang udah tua. Ya, tapi coba lihat pikirannya mas, macam anak muda begitu. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jauh pula dari Al-Qur'an. Ya, orang-orang seperti inilah yang kebanyakan kena pikun ikhwanifidin. Jauh dari Al Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin selamat dari kepikunan di samping faktor doa, janganlah kita ya mengabaikan dan meninggalkan Al-Qur'an. Ya, innalladzi fi jawfihi laisa syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, hati yang di dalamnya tidak terdapat Al-Qur'an maka seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak. Itulah hati yang tidak ada di dalamnya Al-Qur'an. nah, kemudian lalai dari zikrullah. Orang yang suka lalai dari zikrullah, khususnya zikir pagi dan petang, ya. Karena ya salah satu penyebab kepikunan, kepikunan ini adalah serangan dari alam gaib yaitu setan. Ya, yang senantiasa menghijab pikiran manusia, akal manusia. Nah kemudian ikhwanifidin salah satu sebab kepikunan itu adalah maksiat. Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, khususnya maksiat, eh, khususnya ya maksiat-maksiat yang tersembunyi. Ya, nah ini penyebab kepikunan ikhwanifidin azan ya Allah jamin. Doa dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Hingga ada seorang ulama yang sudah mulai banyak lupa dan dia anggap itu musibah. Nah, para ulama ya, dia muda, jadi sering lupa, sering lupa dan lupa. Dia anggap itu satu musibah. Lalu dia katakan musibah yang menimpaku ini yaitu banyaknya lupa lupa yang aku alami sekarang ini, sering lupa dan banyak lupa yang aku alami sekarang ini karena dosa yang telah yang yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Ya. Dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Nah demikian. Jadi akibat dosa itu pasti akan ada. Ikhwanifiddin. Rahimani wa jami'an. Baik. Nah itulah beberapa sebab dari kepikunan dan kita berlindung kepada Allah dari kepikunan tersebut. Nah kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Ati nafsi taqwaha dan sucikanlah, bersihkanlah ia. Bersihkanlah hatiku. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Karena kalau hati ini sudah bersih, apa kata Nabi? Idza salahat salahal jasadu kulu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulu ala wahya al-qalb hati. Nah, kalau hati itu sudah bersih dan tercermin teraplikasi di dalam perbuatan sehari-hari, maka ya jadilah ya, seorang itu seorang yang ya dikatakan bertakwa, beriman dan Ya, dan orang yang saleh. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan hanya Allah yang dapat membersihkan hati karena karena Allah yang melindunginya dan yang memilikinya. Ya. Allah yang menciptakan hati kita, yang melindunginya dan mem memilikinya. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar ya hendaknya dia berkenan mensucikan hati kita. Allahumma na'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha. Nah demikianlah ikhwan fillah azanallahu jami'an ya kajian kita pada malam ini ya selebihnya kita akan buka kesempatan kepada para ikhwah sekalian untuk uh, tanya jawab ya kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya uh, yang bisa kita jawab kita jawab yang tidak bisa kita ya serahkan kepada yang uh, dapat menjawabnya atau Allah Subhanahu wa taala yang tahu jawabannya atau Allahu alam bisawab. Uh, Rasulullah pada saat bermunajah mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam e, salat tahajud dilakukan pada saat beliau berdiri, sujud atau ba'da salam. Mohon penjelasan. Nah, untuk doa yang dibaca Nabi tadi itu adalah doa istiftah. Tentunya dibaca ketika beliau berdiri setelah takbiratul ihram. Ya. Adapun e, tempat berdoa di dalam salat silakan berdoa kapan saja. Di dalam salat apalagi itu surat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika membaca ayat-ayat yang berisi adab, beliau berlindung kepada Allah ya dari adab dan murka Allah. Apabila membaca ayat-ayat yang berisi tentang rahmat, beliau mohon surga dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini hanya berlaku pada solat-solat malam. Apa? Solat-solat malam. Maka di setiap keadaan Ya, dan yang terbaik adalah ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan ya hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Dan sujud ini di semua sujud, mulai dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Tidak hanya sujud terakhir saja. Nah, demikian juga boleh berdoa sesudah salam, sesudah salat. Ya, di sela-sela antara salat dengan salat. Nah, itu juga kita boleh berdoa, ya. Nah, jadi eh, ini berkaitan dengan waktu sepertiga akhir malam. Ya, waktu sepertiga akhir malam di mana itu adalah waktu istijabah. Waktu yang diijabahi doa padanya. Silakan kita berdoa baik ketika kita berdiri, kiaman, wa qu'udan. Ya, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, adakah hadis tentang akhlak seorang suami terhadap istri untuk menghindari sikap zalim terhadap istri? Ya tentunya Nabi SAW berpesan kepada setiap kaum pria, kepada setiap suami, kepada semua suami. Apa kata Nabi? Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Jadi sebelum kita ber, berlaku apapun terhadap kaum wanita, ingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? fa innahunna awanun indakum karena istri itu ibarat tawanan di sisi kamu, di tangan kamu. Tawanan itu bagaimana? Kalau kita punya tawanan, ya seakan-akan kita bebas memperlakukannya bagaimanapun, kan demikian ya. Ya mau ditendang, mau di <laughs> mau diikat kan gitu, itu namanya tawanan, ya kan? Nah, jadi wanita itu, istri itu di tangan kita itu seperti tawanan. Artinya apa? Maksudnya apa hadis ini? Ya, potensi seorang suami berbuat dolim kepada istrinya itu sangat besar karena istrinya itu di tangannya seperti tawanan. Ya, tawanan yang dia boleh perlakukan seenaknya dia saja, seenaknya saja. Maka oleh sebab itu Nabi berpesan ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Memang mereka lemah tapi mereka punya hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka hak seperti kewajiban yang telah mereka tunaikan kepada suami mereka. Jadi mereka juga punya hak yang setara dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Nah demikian. Jadi janganlah kita berbuat aniaya kepada ya hamba Allah yang lemah ini. Apa kata Nabi? Rifqan bil kawarir. Ya anjasyah rifqan bil qawarir. Wahai anjasa, hati-hatilah membawa gelas kaca. Gelas kaca kita harus hati-hati membawanya. Kalau serampangan membawanya, dia akan pecah. Begitulah kita memperlakukan kaum wanita. Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Ya, terimalah wasiatku, laksanakanlah wasiatku yaitu berbuat baik kepada wanita. Nah, demikian ikhwan Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Saya orang yang pemarah, kalau marah seakan-akan ada api di dalam dada. Bagaimana menyembuhkannya? Ini perlu merukiah diri sendiri juga ini. Iya betul, ini ada seperti itu. Sebagian manusia ada yang seperti itu, emosional. Ya, nah, kepada orang seperti ini ada ada beberapa pengalaman. Ada ya, terserang ada orang yang langsung ini, ini kan melalui kertas, dia langsung datang kepada saya. Dia mengatakan saya ini Ustadz kok pemarah sekali sama anak-anak. Kadang-kadang tanpa terasa tiba-tiba tangan tuh sudah bergerak pak gitu tanpa dia udah nggak bisa mengendalikan payah mengendalikan dirinya ya maka saya katakan kepadanya coba antum rukyah diri antum sendiri jangan-jangan ada jin nah jin itu ikhwanifiddin masuknya jin kepada manusia bukan dalam bentuk kerasukan saja nah di sana ada orang yang nggak kerasukan tapi dimasuki jin hingga jin itulah yang menyuruh dan melarangnya sesuai dengan apa yang disukai oleh si jin itu. Maka di sana ada faktor-faktor yang membuat manusia itu kerasukan jin walaupun tidak kerasukan. Kalau masuk jin kerasukan ya itu jelas kan begitu ya. Pegangi dibacakan mungkin keluar dia, bacakan ayat kursi keluar. Nah, ini ada orang yang kerasukan jin tapi dia gak kesurupan. Surupan, tahu kesurupan. Tapi dia kerasukan jin. Tapi tanpa kesurupan. Nah, ini yang berbahaya. Hingga dia diperintah dan dilarang oleh jin itu. Jin itulah yang menyetir dan mengendalikannya. Nah mungkin itu. Maka coba rukyah diri sendiri. Coba rukyah. Nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor ya eh, lahiriah. Nah, bagaimana itu? Bagaimana itu faktor lahiriah? Yaitu mungkin kolesterolnya tinggi. Darah tinggi. Iya. Ada juga itu orang yang ternyata setelah dia kendalikan apa namanya e, kesehatan jasmaninya ya kan, ya kolesterolnya normal kan begitu, darah tingginya normal nggak kumat, ya dia biasa aja begitu. Bahkan cenderung adem ayem kan itu ya, kalem. Nah, begitu dia tidak jaga itu, naik lagi, emosional lagi kan begitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor alam nyata dan faktor alam gaib. Itu saja. Nah, di samping ya tentunya kenapa faktor alam gaib ini terjadi karena kita lalai dari zikrullah. Ala inna ala dzikra ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kenapa hati itu tidak bisa mutmainnah, tidak bisa itminan? Karena dia jauh dari zikrullah. Jauh dari dikir kepada Allah, jauh dari Quran, jauh dari majelis ilmu, jauh dari nasihat. Nah itu dia. Yang menyebab setan itu masuk ke dalam diri kita, jin itu merasuki kita tanpa kesurupan. Tanpa kesurupan. Jadi jangan anggap ya kerasukan setan itu harus kesurupan tidak. Di sana ada orang yang kesurupan eh, eh kerasukan tanpa ke kesurupan. Hati-hati. Nah, yang kedua adalah faktor alam nyata, yaitu apa? Faktor jasmaninya mungkin, ataupun pengaruh lingkungan. Kalau orang yang kerjanya sehari-hari, ya, apa kata Nabi? Perbedaan antara uh, penggembala kambing dengan penggembala onta. Penggembala onta cenderung lebih emosional, temperamental daripada penggembala kambing, tergantung pekerjaannya. Nah, orang-orang yang temperamental coba kerjanya di mana? Oh, ternyata di pasar pemalak rohnya ya. Memang itu kerjanya marah-marah. Kerjanya apa? Debt kolektor ya. <laughs> Memang kerjanya marah-marah. Di rumah marah-marah juga. Iya kan? Nah demikian. Jadi tergantung pekerjaan juga. Ini namanya faktor alam nyata. Ya termasuk juga faktor makanan. Ya, coba jaga makan. Ya kalau makan yang selting terus kan selera tinggi kan apa nggak naik di sini kan gitu pulang-pulang lihat yang enggak enak sedikit marah marah marah Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka Nabi ketika memberikan nasihat kepada seorang latak dok, ya, sampai tiga kali latak dok, dia masih terbodoh juga mengatakan, ya Rasulullah apa? Latak dok, jangan marah. Oh iya, jangan marah. Nah ini memang susah. Jangan marah ini susah. Ya, jangan marah itu adalah suatu hal yang tidak sederhana. Apa kata Nabi? Ya, apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ah, walakin syadid liku nafsahu indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukanlah kuat bergulat, bertarung, berkelahi tidak. Tapi yang namanya kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Artinya apa? Marahnya itu tidak diperturutkannya. Karena semua ini jelek apabila diperturutkan. Cemburu menjadi buruk apabila diperturutkan. Orang tanpa cemburu tidak mungkin. Tapi kalau cemburu itu diperturutkan, maka inilah yang jelek. Hawa nafsu. Manusia tanpa hawa nafsu tidak mungkin. Tapi hawa nafsu ini akan menjadi jelek apabila diperturutkan. Malas, nggak ada kita yang nggak malas. Tapi kalau malas diperturutkan inilah yang jelek. Ya sama seperti marah, nggak mungkin orang tanpa marah. Ya pasti sedikit-sedikit dia ada marah, tapi akan menjadi jelek apabila marah ini diperturutkan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah inilah yang jelek. Nah, hingga ya kendalinya terhadap ya ya akal sehatnya menjadi hilang. Nah, kalau sudah demikian, coba lihat orang yang suka marah, pasti banyak menyesal. Udah marah-marah nyesal dia, udah marah-marahnya. Itu aja kerjanya, marah nyesal, marah nyesal. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. manakah yang menjadi prioritas belajar mengadakan kajian akidah atau tentang adab di kampus? Ya dua-duanya sejalan lah. Artinya di sini bukan kita tidak belajar akidah, artinya sejalan lah. Jangan diabaikan. Ada orang yang tidak seimbang, kurang kesetimbangan di dalam bab ini. Sehingga melulu kajiannya tentang akidah, tidak pernah belajar tentang adab. Melulu kajiannya fikih, nggak pernah belajar tentang adab. Nah, jadi harus ada kesetimbangan, harus ada keseimbangan di dalam belajar ini, ya. Semuanya harus proporsional. Ya, belajar adab dan belajar yang lain juga. Kalaulah dulu Imam Imam Imam Abdullah Mubarak 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu-ilmu yang lain. Bukan berarti 30 tahun terus adab nggak belajar yang lainnya, bukan seperti itu. Artinya begitulah dia e, perbedaannya. Jadi lebih banyak belajar adab daripada belajar yang lainnya. Perbedaannya Ya, 20 30. Nah, seperti itu, ya. Nah, demikian. Bukan artinya 30 tahun belajar adab terus, nggak belajar yang lain, bukan itu. Nah, tapi ya, beliau lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Artinya kalaulah ada jadwal pelajarannya, jam belajarnya begitu ya. Ya, mata pelajaran adab itu dua, akidahnya satu, nah, begitu maksudnya. Eh, atau yang lainnya itu satu eh, jam untuk belajar adab ya dua jam misalnya nah seperti itu maksudnya wallahu alam bisawab ada yang bertanya tentang uh, tadi ada dua perkara yang banyak masukkan ke dalam surga yaitu takwa dan akhlak. Takwa yang dimaksud seperti apa? Yaitu takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah dia takwa. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah dia takwa, muraqabah ya. Anta'udallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah, khasyatullah, takut yang diiringi ilmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia takwa. Takwa dalam arti kata engkau mengerjakan perintah dan menjauhi dan meninggalkan yang dilarang. Itulah dia takwa. Ikhwani din azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Itulah yang dimaksud dengan takwa di sini. Baik. Nah demikian saja ikhwani din ya pertemuan kita pada malam ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi saya dan bagi para hadirin sekalian. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya eh, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan dari syaitan aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim